Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila amma ba'd kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musola al-ikhlas sendawa rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan Membaca dan mentalaah buku Fiqhu Tarbiyatil Abna Karya Syekh Mustafa Ibn Al-Adawi hafizallahu taala. Sebelum uh, kita lanjutkan ada dua catatan tambahan yang akan kita sampaikan. Yang pertama untuk untuk hadis yang terakhir kita baca yaitu hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrin radhiallahu anhu. dari Abu Bakar radhiallahu anhu Qal beliau mengatakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Ini kalau dicetakan saya itu Abu Bakrin namun Radul anhuma. Kalau di redaksi di Sahih Bukhari Hadis ini dari Abdurrahman ibn Abi Bakrin. Sehingga radallahu anhuma. Yang benar bukan Abu Bakar namun Abdurrahman ibn Abi Bakrin. <clears throat> dari Abdurrahman ibn Abi Bakrin radallahu anhuma beliau mengatakan kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kami safar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam jumlah 130 orang. Fakallah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal ma'a ahadikum minkum to'amun. Adakah makanan bersama salah satu kalian? Faida tiba-tiba ma'arojulin bersama seorang ada satu sok berupa bahan makanan atau semacam itu. Fa'ujina lantas bahkan bahan makanan tersebut kemudian dibuat adonan. Thumma ja'a rajulun musyrikun. Tak lama setelah itu datanglah orang musyrik mus'anun. Mus'anun itu bidomil mim, mimnya didomah. Eh, wa akhiruhu nunun thakilah Nunnya bertasdid. Mus'anun. Mus'an maknanya uh, sya'thu ra'si. Rambut kepalanya acak-acakan. Suma rajulun musyrikun, datanglah seorang musyrik rambutnya acak-acakan, tawilon, badannya tinggi. Bironamin dia membawa sekumpulan kambing, membawa sejumlah kambing ya sukuha yang dia giring. Fakola Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas Nabi bertanya kepadanya on am atiyatun rawiraku aukola hibatun apakah ini dijual ataukah diberikan ataukah dihibahkan. Qal e, orang musyrik tersebut mengatakan la bal bayaun. Tidak dijual e, tidak dihadiahkan namun ini dijual. Lantas Nabi ishtar minhum membeli darinya syatan seekor kambing. Fa suniat kemudian dibuatlah makanan kambing tersebut. Ya, suniat artinya disembelih dan di diolah. Fa'amaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pisawadil batni. Sawadil batni itu artinya al kabitu. Ini sawat hitam, batan perut e, namanya yang dimaksudkan adalah hati. Nabi minta hati kambing. Ya, ada juga yang mengatakan bahasanya sawatul batani itu jeruan. kulumafi mafi batani mingka bidin wa Semua yang ada di dalam perut berupa hati atau yang lain. <clears throat> Eh, maka Nabi minta hati kambing tersebut Nabi minta supaya dipanggang. Maka wa aimullahi demi Allah ma min thalathina wal mi'ati tidaklah 130 orang tersebut ila qad hazzalahu hazzatan kecuali <clears throat> dia telah memotong satu potong dari ati kambing tadi. Maka di sini kita jumpai mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadala inubuah ye, ati kambing bisa untuk cukup untuk 130 orang masing-masing motong. Ye, namun ternyata setelah dipotong muncul lagi, dipotong muncul lagi sampai cukuplah hati kambing tersebut ketika itu untuk 130 orang. Tentang potongan tadi, ingkana syahidan aktahu iyahu. Jika orang yang hadir ada di situ, maka Nabi berikan potongan tadi kepadanya. Wa ingkana ghaiban, jika dia tidak hadir, khabba'aha lahu maka Nabi simpankan potongan dari ati kambing tadi untuknya untuk orang tersebut. Ya, uh, faedah hadis ini <clears throat> di Fathul Bari disampaikan bahasanya di antara faedah hadis ini adalah diterimanya hadiah orang musyrik. Boleh menerima hadiah orang kafir dan musyrik. Eh, sisi pendalilannya karena Nabi bertanya kepadanya apakah ini dihadiahkan. Meskipun ternyata tidak dihadiahkan. Maka ini menunjukkan ya, seandainya dihadiahkan Nabi menerimanya. Kemudian ada sini dalil yang menunjukkan tidak benarnya orang yang berpendapat ya, bahasanya ya, eh, ditolaklah hadiah dari orang musyrik dan diterima hadiah dari ahli kitab li'anna hadal a'rabi kana wathaniyan. Karena orang musyrik yang dijumpai dalam hadis ini dia adalah wathani penyembah berhala dan bukan ahli kitab. Maka perlu diketahui bahasanya tentang hadiah dari orang kafir itu ada dua jenis hadis. Ada hadis-hadis yang menunjukkan diterimanya hadiah orang kafir. Namun terdapat hadis yang menunjukkan ya, tidak diterimanya, jangan menerima hadiah orang kafir. Ada dua jenis, ya, ada dua jenis dalil tentang masalah hadiah dari orang kafir kepada muslim. Ada hadis yang mengatakan silahkan diterima dan ada hadis yang mengatakan jangan diterima. Ya, maka ada uh, sebagian ulama ada yang mengkompromikan dua jenis dalil dalam masalah ini dengan mengatakan bahasanya hadis yang mengatakan jangan terima hadiah orang kafir berlaku untuk hadiah dari wasani hadiah dari musyrik penyembah patung dan berhala nah itu yang uh, ditolak hadiahnya itu yang diperintahkan untuk tidak diterima hadiahnya ataupun hadis-hadis tentang diterimanya hadiah orang musyrik, hadiah orang kafir itu berlaku untuk kitabi untuk ahli kitab. Kata Ibnu Hajar ketika membahas hadis ini, hadis ini, hadis yang tadi kita baca dalil menunjukkan tidak benarnya rincian seperti itu. Ya, tidak benarnya rincian seperti itu karena orang musyrik eh, orang Arabi yang datang di hadis ini adalah Musrik wasani, penyembah patung, penyembah berhala, bukan ahli kitab. Dan nah, eh, di sini menunjukkan ya, seandainya dia mau ngasih hadiah kambing, maka Nabi akan menerimanya. <clears throat> Kemudian di hadis ini ada uh, disyariatkannya membantu dan menolong ketika kondisi darurat maka ketika kondisi makanan sudah habis, Nabi minta siapa yang masih punya sisa makanan. Dan di sini terdapat hadis tentang uh, mukjizah zahirah wa ayatun bahirah ada mukjizat yang nampak dan tanda uh, kenabian yang sangat gamblang yaitu E, banyaknya kadar yang sedikit dari makanan dari dari daging sehingga mencukupi sekian banyak orang 130 orang bahkan sisa dan hadis-hadis tentang hal ini ya, yang menceritakan tentang banyaknya makanan makanan yang sedikit itu cukup untuk banyak orang hadis-hadis tentang ini cukuplah banyak Eh, yang dilihatkan oleh sejumlah eh, para sahabat. Dan boleh eh, dan uh, faedah yang lain yang bisa kita tangkap dari di sini hadis ini menunjukkan kalau Nabi tidak mutai hal yang gaib sehingga Nabi bertanya apakah ini hadiah ataukah ini dijual. Seandainya Nabi e, tahu secara pasti boleh jadi Nabi tidak akan mengatakan demikian namun langsung akan mengatakan ini dijual ya. ya ini dijual. <clears throat> ya, kemudian kita jumpai di sini uh, manajemen pembagian makanan yang apik yang dilakukan oleh Nabi, ada makanan dan ini rombongan maka Nabi potongkan untuk Nabi berikan kepada yang hadir dan Nabi simpankan untuk yang sedang keperluan ke belakang eh, lagi kemudian buang air dan sebagainya tidak kemudian Nabi simpankan tidak kemudian digasak habis oleh yang hadir sedangkan yang tidak hadir karena ada keperluan satu atau yang lain satu hal atau yang lain dan tidak dapat apa-apa namun kita lihat uh, manajemen eh, distribusi konsumsi eh, untuk rombongan yang sangat bagus yang Nabi contohkan. Eh, atau faedah yang lain tentang kedai kandungan dari hadis ini Ya fasuniat tadi maknanya dubihat wa uslihat lil akli disembelih dan diolah sehingga uh, siap saji sehingga layak untuk dikonsumsi. Hazam maknanya kotoa. Hazam maknanya kotoa. <coughs> Maka semuanya dipotongkan ya, dari uh, ya, dari ati kambing tadi. min sawadil bataniha ingkana syahidan jika dia hadir ay hadiran fi majlis jika ada di majlis tersebut maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jatahnya kepadanya. Wa ingkana ghaiban anil majlis jika dia ghaib dari majlis artinya tidak hadir karena ada keperluan khaba'a lahu maka Nabi simpankan untuknya ay akhfaha wa hafidhaha artinya Nabi sembunyikan dan Nabi simpan hatta yahdura sehingga orang tersebut hadir wa yakhuda nasibahu dan mengambil jatahnya Ya, eh, di antara pelajaran yang lain dari hadis ini, hadis ini dalil bolehnya bertransaksi jual beli dengan orang kafir. Karena Nabi beli kambing itu dari orang kafir, orang musyrik. Kemudian hadis ini dalil pengakuan kepemilikan orang kafir. Ya, bahasanya Nabi mengakui bahasanya kambing itu milik orang orang, si orang kafir sehingga Nabi tidak merampasnya. Nah, Nabi membelinya. Ya, dan membeli itu ya derivat dan turunan konsekuensi dari pengakuan terhadap hak kepemilikannya. Kemudian hadis ini terdapat eh, dari hadis terdapat pelajaran bolehnya membeli barang dari orang yang tidak dikenal. Dan tidak dikenal apakah dia ya tidak dikenal orangnya. Apakah dia orang yang soleh, orang yang eh, hati-hati uh, dalam masalah harta. Ya, maka majulul hal. Orang ini adalah orang yang majhul, tidak diketahui siapa dia maka beli barang dengan orang semacam ini hukumnya boleh. Sebagaimana kita boleh jadi ketemu di stasiun atau di terminal dan beli barang, kita tidak kenal orang ini. Apakah dia orang yang bejat, apakah dia orang yang baik-baik. Ya, maka hukumnya boleh. Maka membeli uh, sejumlah barang minal majuhul alladzi la yu'rab orang yang menjohol yang tidak dikenal dan tidak diketahui kualitas agamanya, kualitas kehati-hatiannya jaiz. Hukumnya boleh sampai kita mengetahui adanya perkara indikator yang mengharuskan kita untuk warok dengannya. Dan sampai adanya satu perkara yang mewajibkan kita untuk meninggalkan transaksi jual beli bersamanya. Ya, kecuali setelah kita tahu, oh dia mendapatkan barang tersebut dari hasil merampas atau mencuri atau yang lain, maka baru kita tidak boleh transaksi dengannya. Namun sebelum itu, ya, sebelum ada data dan fakta, ya, maka sekedar kita tidak kenal, kita tidak tahu, ya, maka eh, tetap boleh transaksi dengannya. Sebagaimana kata Ibnu Mungdir, maka Nabi yadihi syai'un, maka siapa yang di tangannya ada sesuatu, fadhahiruhu annahu malikuhu. Maka adzahir dia adalah pemiliknya. Wala yalzamu mustari lama haqiqata milkihi. Ya, pembeli tidak memiliki keharusan untuk mengetahui hakikat kepemilikannya. Apakah ini barang hasil curian, apakah hasil merampok, enggak. Selama tidak tahu maka boleh. Maka kaidahnya selama tidak tahu hukumnya boleh. Baru tidak boleh transaksi dengannya manakala diketahui kalau dia kalau barang tersebut adalah barang yang haram. Dan terkena eh, berkaitan dengan hal ini sedikit melebar tentang hal ini ulama berselisih pendapat tentang jual beli dengan orang yang mayoritas hartanya adalah haram. Nah, demikian juga eh, apa hukum jual beli dengan orang yang semacam ini? Maka sejumlah ulama membolehkannya. Semacam Al Hasan ibn Abil Hasan, beliau layar baksan, beliau berpendapat tidaklah mengapa seorang itu memakan makanan al-ashar pemungut pajak atau saraf ye, penjual emas yang di yang rata-rata mereka ketika mereka adalah orang yang tidak tahu agama rata-rata bisa dipastikan terjumus dalam riba berkenaan dengan transaksi emas atau dan yang lain Beliau beralasan Allah telah menghalalkan makanan Yahudi dan Nasrani dan di sisi lain Allah telah kabarkan bahasa Yahudi adalah orang yang hobi memakan makanan yang haram. Dia mengatakan malam ya'rifu syai'an minuh haraman selama orang itu tidak tahu secara pasti itu adalah satu hal yang haram. Demikian dikatakan juga oleh Azuri dan Makhul jika harta itu bercampur haram dan halal, maka tidaklah mengapa makan darinya. Inna man yukrahu min dhalika asyai alladhi yu'rafu bi'ainihi. Yang tidak boleh itu adalah benda-benda tertentu yang telah diketahui secara pasti kalau itu dari sumber yang haram. Alimah Musyafi'i rahimallahu taala mengatakan la uhibbu mubaya'ataman aktsaru malihi riba. Eh, aku tidak menyukai transaksi jual beli dengan orang yang mayoritas hartanya adalah riba. Aukasbuhum min haramin. Ataukah profesinya adalah profesi yang haram. Namun seandainya bujia la yafsakhul bayu. Namun seandainya telah terjadi transaksi, telah terlanjur terjadi transaksi, maka transaksinya tidaklah batal. Ya, Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak suka, saya melarang Eh, bertransaksi dengan orang yang mayoritas hartanya adalah haram atau orang yang profesinya adalah haram. Namun seandainya terlanjur telah terjadi maka tidak apa-apa. Artinya eh, transaksinya sah dan tidak batal. Ibnu Battal mengatakan Muslim kafir dimi kafir harbi dalam masalah ini sama Ya, maka mayita, uh, eh, maka ini bukan hanya untuk non muslim, muslim sekalipun kalau mayoritas hartanya haram atau profesinya haram, maka berlaku ketentuan ini. Wa hujjatu man hadisul bab. Dan eh, dalil ulama yang memberikan kelonggaran adalah hadis ini. Hadis yang kita baca ketika Nabi transaksi dengan orang musyrik yang bisa dipastikan karena dia tidak kenal halal dan haram e, maka mayoritas hartanya atau hartanya bercampur antara halal dan haram atau bahkan mayoritas hartanya adalah haram karena dia orang musyrik tidak tahu halal dan haram. Demikian juga dalil yang lain adalah Nabi menggadaikan baju besinya di tempat orang Yahudi. Dan adalah Ibnu Umar dan Ibnu Abbas menerima hadiah dari Al-Mukhtar Ibn Ubaid Ya, seorang yang pada akhirnya ngaku-ngaku jadi nabi. Ya, awalnya dia uh, mengaku-ngaku cinta ahli bait, kemudian ujung-ujungnya dia mengaku jadi nabi. Wabah Asa Amr ibn Ubaidillah ibn Ma'mar uh, ada seorang bernama Amr ibn Ubaidillah ibn Ma'mar mengirimkan untuk Ibnu Umar seribu dinar. Dia kirimkan kepada Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar seribu dinar. Maka Ibnu Umar mengambilnya dan mengatakan, sungguh jaatna e, datang hadiah ini kepada kita ala hajatin e, dalam keadaan kita memang membutuhkannya. Nampaknya Wa aba ayak balaha al-Qasim. Sedangkan Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar menolak untuk menerimanya. Fakalat imra'atuhun lantas istrinya, istrinya Al-Qasim bin Muhammad mengatakan, jika engkau tidak menerimanya, sungguh aku adalah sepupunya, sebagaimana dia adalah anak paman, uh, dia adalah sepupuku. Akhirnya diambil oleh istrinya. Ya, nampaknya si Amr ibn Ubaidillah ibn Ma'mar ini adalah orang yang bermasalah hartanya. Dan meskipun ini satu pendapat, ada pendapat yang lain yaitu sejumlah ulama melarang mengambil dan menerima hadiah dari orang yang mayoritas hartanya adalah harta yang haram. Ini pendapat Eh, Masruq, Sa'id bin Musayyib, Al-Qasim bin Muhammad, Bisar ibn Sa'id, kalau Al-Qasim tadi beliau sendiri tidak mau menerimanya ketika istrinya mau menerimanya dia beliau bolehkan. Pendapat Tawus, Muhammad bin Sirin, Sufyan Al-Thawri, Abdullah bin Mubarak, ya, Muhammad bin Wasid, demikian juga Imam Ahmad. Satu ketika eh, Abdullah bin Mubarak mengambil kotoran di tanah Kemudian beliau mengatakan man akhadha minhum misla hadihi siapa yang mengambil dari mereka menerima dari mereka hadiah orang yang hartanya didominasi harta yang haram meskipun cuma ngambil segelintir semacam ini secuil seperti ini fawa minhum maka dia bagian darinya kesimpulannya pendapat yang pertama yaitu bolehnya menerima hadiah dari orang yang mayoritas hartanya itu uh, harta yang haram adalah uh, pendapat yang lebih kuat kecuali jika diketahui secara pasti bahwasanya harta tersebut adalah harta yang haram. Ya, kemudian uh, sedikit tadi tentang melebar tentang masalah hadiah dari orang kafir. Ya, tadi saya ceritakan bahasanya ada dua jenis hadis tentang masalah ini ada yang mengkompromikan dengan membedakan antara hadiah orang musyrik dan hadiah kitabi. Kemudian pendapat ini disanggah oleh Ibnu Hajar di Fathul Bari dengan beliau katakan e, hadis yang sedang kita bahas ini dalil menunjukkan tidak benarnya pembagian semacam itu. Karena Nabi mau menerima hadiah dari orang musyrik dan ini orang musyrik dan bukan ahli kitab. Maka hadis yang uh, sedang kita bahas ini dalil bolehnya menerima hadiah dari orang musyrik karena Nabi bertanya pada orang itu ini dijual ataukah hadiah. Sehingga tidak benar uh, pendapat yang memberikan rincian yaitu ditolaknya hadiah penyembah berhala dan diterima hadiah ahli kitab. Karena orang ini adalah uh, adalah penyembah berhala dan bukan ahli kitab. Nah hadis yang uh, me, hadis yang menunjukkan jangan menerima hadiah dari orang orang kafir adalah hadis dari Iyad ibn Himar. Eh, Waqat kala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, atau uh, hadis yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Iyad bin Himar ketika Iyad bin Himar memberikan hadiah kepada Nabi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Innala nakbalu zabatal musyrikin. Kami tidak menerima zabatal musyrikin. Ay atau ahum pemberian orang musyrik. Ya, pemberian orang musyrik. Nah, gimana kompromi uh, dua jenis hadis dalam masalah ini? Ada hadis yang uh, hadis ini perkataan Nabi yang menegaskan kami tidak menerima hadiah orang musyrik dengan sejumlah hadis yang menunjukkan e, bolehnya menerima hadiah dari orang kafir dan musyrik. Maka ada ulama yang mengatakan yusbih ayakuna dzalika mansukhon. Kemungkinan besar hadis ini sudah mansuh. Kemungkinan besar hadis yang melarang untuk menerima hadiah orang musyrik itu mansuh. Alasannya karena Nabi menerima hadiah dari sejumlah orang musyrik ya, Nabi mendapatkan hadiah dari Muqaykis, Raja Mesir dan yang lain. Ila kecuali kata Abu Sulaiman, mungkin Al-Khattabi ini, eh, kemudian beliau mengatakan, satu pendapatnya mengatakan, kecuali jika ada orang punya anggapan membedakan antara hadiah orang musik dan hadiah ahli kita. Namun pendapat ini yang membedakan antara hadiah antara orang musyrik dan ahli kitab eh, ini disanggah oleh al ini dan mengatakan fihi nadarun membedakan antara hadiah orang musyrik dan ahli kitab itu satu pendapat yang tidak tepat. Di antara halnya alasannya adalah hadis kita, hadis yang sedang kita bahas. Ini orang musyrik, bukan ahli kitab. Dan Nabi mengatakan ini dijual ataukah dihadiahkan. Kemudian lika ilin ayakul boleh saja eh, boleh jadi ada orang yang mengatakan bahasanya orang yang Nabi terima hadiahnya. Tadi ada Raja Mukaikis dan yang lain. Laisa sukotan bukanlah rakyat jelata. Bukan musyrik rakyat jelata. Namun raja. Maka Nabi menerima hadiah keduanya ta'alufan dalam rangka mengambil simpati. Karena menolak pemberian raja ini namanya bikin masalah. Nah, ini namanya bikin masalah. Eh, nau husul syai' eh, li'anna firati hadiyatihima karena menolak hadiah keduanya dan ini dua-duanya adalah raja maka ini akan berdampak terjadinya sesuatu ketersinggungan dan yang lainnya lain hanya dengan Nabi menolak hadiah dari tadi Iyad bin Himar Ya. E, ketika Nabi mengatakan menolak hadiah ayat menimba maka tidak masalah karena dia orang biasa boleh jadi ada orang yang mengkompromikan dengan cara seperti itu dibedakan antara hadiah tokoh dan hadiah orang biasa hadiah tokoh yang nanti jika ditolak pemberiannya akan bikin geger dan bikin akan jadi masalah nah ini diterima sedangkan hadiah Eh, eh, orang biasa yang menolaknya itu tidak akan jadi masalah. Nah ini eh, itu yang berlaku padanya hadis-hadis tentang menolak tidak menerima pemberian dari orang orang musyrik. Eh, kemudian uh, eh, nakul kana qabula hadiyatihim bi ithabatihi alaihima. Ya, adalah Nabi menerima hadiah-hadiah mereka karena Nabi akan membalas hadiah ya, hadiah keduanya. Sedangkan perkataan Nabi apakah ini hadiah ataukah dijual ataukah hadiah karena taknisan lahu adalah dalam rangka untuk uh, mengakrabkan diri dan karena Nabi akan membalas lebih banyak daripada hadiah yang dia berikan. Wakata yukal demikian dikatakan untuk hadiah dari Kisra. Uh, sedangkan Nabi menolak hadiah dari Iyad bin Himar Ya, padahal Nabi itu telah kenal baik Iyad bin Himar sebelum Nabi diangkat jadi Nabi. Fala mabu Isa tatkala Nabi telah diutus, maka Nabi uh, diberi hadiah oleh Iyad bin Himar. Lantas Nabi menolak pemberiannya. Nabi juga menolak pemberian orang kafir namanya Dil Jaushan. Wakanat Farosan dan hadiahnya berupa kuda. Nabi juga menolak hadiah dari Mulaib al-Asinnah yang boleh jadi kita katakan karena mereka ini rakyat jelata dan bukan bukan tokoh dan penguasa. Dan Nabi mendapatkan hadiah dari Raja Ailah berupa bagal eh, dan dari Farwah al-Juzami Nabi terima hadiahnya maka nama dan keduanya adalah penguasa. Dan di antara eh, Ya, maka ada yang membedakan e, nampaknya di sini mau dikuatkan pendapat yang membedakan antara e, antara tokoh dengan bukan tokoh. Ya, maka hadiah-hadiah dari hadiah-hadiah yang diterima Nabi rata-rata adalah hadiah tokoh. Raja, penguasa, Mukaykis kemudian tadi ada Raja Ailah, ada kemudian Farwa al-Juzami dia juga adalah seorang raja ada juga Ukaidir Dumah dia juga seorang penguasa Nabi terima hadiah-hadiahnya ada pun yang Nabi tolak hadiahnya ya, yang Nabi uh, tolak hadiahnya maka uh, kebanyakan adalah sukoh adalah eh, orang-orang uh, yang biasa atau rakyat jelata Semacam uh, eh, Mukaikis, Mukaikis. Nabi menerima hadiahnya karena Mukaikis ini menghormati utusan Nabi yaitu Hatib. Maka sebagai balas jasa Nabi telah uh, atas kebaikannya wa dan dia mengakui kenabian Nabi meskipun tidak masuk Islam. Dan Nabi belum putus asa dari keislaman Mukaikis. Demikian juga Nabi menerima hadiah dari Al-Uqaidar Daumah karena Khalid ketika menghadap sang raja ini di anak Khalid dan radhiyallahu Anu qadima bihi karena Khalid ketika membawa orang ini ke hadapan Nabi Nabi uh, Nabi selamatkan darahnya dan Nabi kemudian membuat damai dengan dia dengan syarat membayar jizyah. Karena dia Nasrani. Setelah itu Nabi lepas. Ya, maka uh, maka Nabi balas. Dia, dia terima Nabi berbuat baik dan mendapatkan balasan berupa hadiah. Ya, maka Nabi terima balasannya. Mukaikais berbuat baik kepada utusan Nabi, Nabi terima hadiahnya. Ya, Nabi berbuat baik kepada ini Raja uh, Daumah yang ditangkap oleh Khalid ya, Nabi tidak Nabi selamatkan darahnya tidak dibunuh setelah itu dia berterima kasih dengan ngasih hadiah Nabi terima hadiahnya Wahada yarji ila annahu dan ini semua intinya kembali kepada bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menerima hadiah kecuali Nabi membalasnya. Ya, maka bisa kita simpulkan ada yang berpendapat tadi e, eh, mansuh. Nah, ada yang mengatakan mansuh. Kemudian ada yang ada kecenderungan yang mau membedakan antara tokoh dengan bukan tokoh. Ya untuk kemudian poin tambahan yang kedua mungkin insya Allah kita tunda di pertemuan yang akan datang. Uh, selanjutnya kita lanjutkan sampai kocu kodam tak apa atau sampai mana? ya, kembali ke fikih tarbiyatil abna. Kalau musannif hafizallahu taala Qad yuqaddam ta'aman li abna'i maka boleh jadi ada makanan yang disuguhkan kepada anak-anak lantas salah satu anak kita mencelanya maka pada saat itu sepatutnya jadi kewajiban orang tua untuk ayu alam agar anak tersebut diajari maka sepatutnya anak tersebut diajari untuk tidak mencela makanan Fayuqala lahu maka dikatakan kepadanya, kita katakan pada si anak yang mencela makanan, Ya, ya bunaya, wahai anakku, janganlah engkau celah makanan. Jika engkau ingin makan darinya, maka silahkan dimakan. Jika ya, wa ila atainaka bitu amin akhar jika engkau tidak mau makan, akan kami ambilkan makanan yang lain. Adapun mencela maka tidak boleh. Dan eh, dan diingatkan pada saat itu diingatkan dengan apa yang ada dalam hadis yang diatkan Abu Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan, Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu. Rasulullah sallallahu eh, alaihi wasallam sama sekali tidak pernah mencela makanan. Ini istahahu akalahu jika Nabi menyukainya, Nabi memakannya. Jika Nabi tidak menyukainya, Nabi tinggalkan. Yaitu Nabi tidak memakannya. Maka tentang hadis ini e, perlu diketahui ada sebagian ulama yang e, membedakan antara Eh, makanan yang merupakan ciptaan Allah dan makanan yang dibuat oleh manusia. Sebagian ulama eh, berpendapat bahasanya tidak boleh mencela makanan ini untuk makanan yang itu ciptaan Allah. Buah-buahan. Adapun makanan yang itu adalah eh, buatan orang maka boleh dicela. Ada sebagian ulama yang berpendapat demikian namun yang benar Eh, adalah tidak dibedakan. Tidak dibedakan antara makanan yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan makanan yang merupakan buatan manusia. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela makanan sama sekali yang dimaksudkan adalah to'aman mubahan. Makanan yang mubah. Ya, adapun makanan yang haram fakan ya ibuhu. Maka Nabi mencelanya. Wayadhumhu dan mencelanya dan melarangnya. Zahabah ya, ba'duhum sebagian ulama tadi saya ceritakan mengatakan ya, celaan yang terlarang adalah menjihadil khilqah. Jika itu adalah ciptaan Allah. Ya, buah-buahan dan yang lain atau kemudian misalnya nasi namun dari sisi sisi penciptaan ya, sisi dari sisi uh, penciptaan bukan karena uh, kegagalan dalam proses ya, namun wah ini memang jenis uh, apa beras kayak gini memang memang kok enak. Nah, maka sisi penciptaan yang di uh, yang dipermasalahkan. Maka sebagian ulama mengatakan misalnya uh, yang terlarang adalah uh, sisi penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sisi kegagalan dalam ketidaksempurnaan dalam pengolahan. Eh, wa amma ingkana menjahati san'ah adapun jika karena proses pengolahan maka tidaklah makroh mencelahnya Sebagai ulama tadi mengatakan karena apa yang Allah buat tidak boleh dicela. Adapun buatan dan pengolahan manusia, nah maka sah-sah saja untuk dicela. Namun ini ada ulama yang mengatakan demikian, namun yang benar kata Ibnu Hajar waladiyat hak at takmim ya, Yang benar ini bersifat general umum. Tidak boleh mencela makanan baik dari sisi ciptaan Allah ataupun dari sisi pengolahan manusia. Kenapa? Karena alasan uh, alasan kenapa tidak boleh untuk meskipun itu adalah uh, buatan orang karena di dalamnya itu membuat sedih yang mengolah ya, membuat sedih yang memasak. Oleh karena itu An-Nawawi mengatakan di antara adab ketika makan yang sangat ditekankan adalah tidak mencela makanan. Contoh mencela makanan kata An-Nawawi malihun asin. Ini kasinen. Ini contoh mencela makanan. Hamidun kecut. Ini kecut. Ini mencela makanan. Qalilul milhi, ini kurang garam. Itu mencela makanan. Ghalidun ini uh, atos. Uh, itu mencela makanan. Okikun terlalu lembek. Ini juga mencela makanan. Rayuna jijin kurang matang. Nah, ini juga kalimat mencela makanan dan semacamnya. Namun dalam masalah ini maka dalam masalah celaan makanan dengan kalimat-kalimat yang dicontohkan oleh An-Nawawi dan yang lain perlu dirinci dengan dua rincian. Yeah. Maka yang benar perkataan Nawawi ini tidak bersifat mutlak. Namun jika tujuannya adalah untuk tandul khodim mengingatkan pelayan, mengingatkan pembantu atau istri supaya tidak melakukan semisal itu. Besok lagi jangan seperti itu. Fawajais dunal karoha. Ini kurang matang, ini kurang diginikan, kurang begini-begini sehingga matangnya kurang. Ya. Arti, uh, maka untuk membabi tanbih kedepannya jangan seperti ini. Ada yang harus dilakukan begini-begini supaya matang gitu. Ini kurang asin, nah, nanti perlu kemudian besok besok lagi ditambah sedikit garamnya maka jika mimbabi tanbih maka itu jais tunal karaha tapi kalau Nawawi mutlak tidak boleh ini kalau Imam Nawawi mutlak tidak boleh ini kurang ini kenceran ini katosen ini uh, apa uh, kurang asin uh, kurang gula nah itu kurang manis itu secara mutlak kalau Eng dan Nawawi tidak boleh. Eh, namun ada yang uh, berpendapat ya, tidak pas kalau pendapat Nawawi seperti itu yang lebih pas dirinci ya dirinci jika mimba bitan B jika dalam rangka mengingatkan dalam rangka mengajari hukumnya boleh Liana hadza mimba bitaklim lahum karena ini adalah babnya mengajari mengajari besok masaknya harus begini begini Ya, dan dalam rangka untuk kemudian latihan eh, ala son'ah dalam masalah mengolah makanan. Ya, sehingga ini ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada boleh jadi pelayan atau istri atau kemudian yang buat makanan gitu. Namun Perkataan An-Nawawi itu bersifat mutlak kalau untuk tamu. Nah, perkataan Nawawi tadi ya, berlaku mutlak ah, untuk tamu. Tapi kalau untuk boleh jadi pada pembantu atau apa atau orang yang posisinya seperti ya, atas bawah ya, pesan makanan ya kita beli makanannya tidak enak kemudian kurang enak kemudian kita ngasih saran besok lagi dikinikan dikinikan, ya, maka itu karena mimba bitaklim wa tanbih wa tadrib babnya adalah bab mengajar bab mengingatkan hukumnya boleh namun kalau kalau ya, levelnya karena atas bawah kurang lebih atas bawah ini pembeli dengan penjual ya. ini dibayar untuk bikinkan makanan kok kurang pas maka dicelalah dalam tanda kutip dicelalah makanan tadi dengan dikatakan kurang manis ataukah kurang asin maka ini boleh namun eh, wa inka nana nazalat daifa namun jika seorang itu statusnya tamu atau kemudian dia lagi main di rumah temannya lalu kemudian disukuh makanan falayam barilahu ayakula masabaqa maka tidak boleh eh, mengucapkan kalimat-kalimat yang telah lewat yang disebutkan. Ini ini terlalu keras, ini terlalu empuk, ini terlalu asin, ini terlalu ini kurang <coughs> garam dan sebagainya. <coughs> Karena kalimat-kalimat di atas ketika ini diucapkan oleh seorang tamu maka ini membuat sedih dan membuat kecewa al-mudif tuan rumah fatanabah maka perhatikanlah. Ya, sehingga uh, kalau statusnya tamu maka mencela makan secara mutlak tidak boleh. Ya, statusnya diberi kebaikan. Ya, statusnya mendapatkan kebaikan dari orang lain berupa makanan maka tidak boleh mencelanya ya, secara mutlak. Lain halnya kalau kita uh, statusnya atas bawah, kita bayar, kita ini minta untuk diberi uh, sajian yang baik, makanan yang enak kalau tidak sesuai dengan maksud ya, maksud dari tujuan kita mengeluarkan duit maka boleh e, mencelanya dalam rangka untuk menjadi pelajaran ke depannya. Ya demikian yang kita baca kesempatan eh, pagi hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh